Apa gimana? Nggak paham saya pertanyaan. Tinggal di satu tempat. Iya. Iya. Dilihat dari sejauh mana pengaruh maksiat itu. Dan sejauh mana kekuatan yang kita miliki, mampukah kita menghilangkan atau memperkecil maksiat itu? dan sejauh mana maksiat itu. Kalau kita tinggal di satu kampung, satu daerah, aglabiyahnya warga setempat melakukan maksiat-maksiat. Yang paling tidak kita senantiasa melihatnya atau akan mempengaruhi pergaulan eh, rumah tangga kita, istri dan anak. Tentu ini pindah kalau memungkinkan dan harus dicari jalan keluarnya. Kalau aglabiyahnya umumnya masyarakat setempat adalah masyarakat yang baik dan ada maksiat, kita tidak bisa mencari satu daerah yang bebas dari maksiat. Sahih. Bisa cari satu daerah bebas dari maksiat? Enggak. Nah, untuk merubahnya tergantung kekuatan kita. Bagaimana kuatnya kita? Kalau kita punya kekuatan, ya. Dulu alhamdulillah daerah saya waktu saya tinggal bersama ibu saya daerah Saulunto dan sekitarnya itu tempat pusat heroin dan saya waktu itu diangkat sebagai ketua seksi agama. Maka saya sanggup waktu itu memberantasnya. Sehingga daerah itu bisa sedikit-sedikit bebas dari eh, perbuatan seperti itu. Tergantung. Kalau kita punya kekuatan mungkin bisa, itu lebih baik tidak Iya. Yeah. Bagaimana? Ulang. Iya. Hmm. Yang terakhir yang mana? Yang terakhir, yang terakhir. Saya seorang ummahat yang sampai saat ini belum siap untuk mengamalkan surat syariat memakai cadar. Bagaimana pendapat Ustadz dan apa saya dikatakan seorang muslimah yang menentang syariat? Menentang. Tidak. Cadar hukumnya tidak wajib. Sunat. Dipakai. Disukai yang dipakai telah memenuhi kewajiban yang Allah bebankan kepadanya untuk menutup aurat. Bagaimana sampai di mana bacaan tahajud? Bagaimana hukumnya nikah yang diwakilkan karena jarak berjauhan? Ada taukil nikah, wakil nikah kuburan Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Padahal kuburan tidak boleh di dalam masjid. Kuburan Rasulullah SAW pertama di e, rumah e, beliau, bukan di masjid. Kemudian terjadi pelebaran. Sengaja atau tidak sengaja, maka masuk kuburan Rasulullah SAW ke dalam bagian masjid beliau yang tentu tidak diinginkan dan sangat diingkari dan dilaknat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu menurut penelitian sebagian ulama tidak ada uh, sahabat yang hidup di Madinah, tapi sebagian tabi'in telah mengingkari perbuatan pemerintah yang memasukkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelebaran masjid memang alangkah eh, baiknya bahkan satu keharusan untuk memotong dan eh, mengeluarkannya bukan digali dari mengeluarkannya dari bagian eh, masjid ke tempat semula. Bolehkah sholat di Madinah? Ya boleh karena masjid Madinah beda dengan masjid ini. Madinah mempunyai keutamaan yang berlipat dari masjid-masjid yang lain dan keutamaannya tidak hilang hanya karena ada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita apabila uh, berangkat ke Madinah niat untuk ziarah ke masjid beliau bukan ke kubur uh, beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menyatakan keutamaan ziarah mengadakan safar ke kubur beliau? Tidak ada satupun yang sah di antara hadis-hadis tersebut. Seseorang ingin berbuat baik namun dia takut ria. Sedang seseorang yang takut ria apabila berbuat baik e, sendiri juga disebut e, ria. Bagaimana dalam <laughs> dalam hal ini? Takut berbuat baik karena takut disebut e, e, e, ria atau takut terjadi e, ria pamer, maka ini pada hakikatnya adalah gangguan dari syaitan. Menakut-nakuti agar tidak mengerjakan kebaikan. Kalau seseorang telah melakukan kebaikan, maka diperintah untuk tidak ikhlas karena Allah. Kalau belum dan akan ditakut-takuti. Jangan berbuat kebaikan karena memang niatmu untuk pamer atau takut nanti pamer dan tidak diterima, akhirnya dia meninggalkan kebaikan. Ini pada hakikatnya gangguan dari syaitan. Sebetulnya mudah, Lihat saja kebaikan dikerjakan, kemudian eh, tetap uh, eh, uh, eh, kita berjalan di atas uh, keikhlasan dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah cloning ada juga, ya, cloning. Berarti saya. Ya, ikhwan. Ya, dan terikat dengan suatu syarat pertama waktu belum nikah dan itu disetujui yaitu bahwa si perempuan itu tidak mau laki kemudian pada dalam perjalanannya eh, si laki-laki ini menikah lagi tanpa seizin suami ya, apa gimana hukumnya sah sah nikahnya syarat yang telah disepakati bagaimana syaratnya Uh, terus kalau dia madu, Ya. Ya. Iya nggak mau ianya ya, kenapa? Hah? Enggak. Tidak boleh buat perjanjian seperti itu yang Allah telah halalkan. Dan hanya laki-laki yang bodoh yang mau buat perjanjian seperti itu. Kecuali perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu terpaksa dibuat janji seperti itu mau saja. Bahkan terbalik. Kalau saya dulu malah terbalik. Kita nikah dan saya akan kawin sampai empat. Pernah saya bilang sama istri saya, tanya saja. <laughs> Mau jadi sahih. Padahal sampai sekarang saya belum nikah dua saja belum. Jadi janji-janji seperti itu justru tidak dibenarkan karena masalah nikah masalah tabi'iyah fitrah yang ada pada laki-laki dan tidak bisa dicegah. Hatta sejuta manusia membuat peraturan ini dan itu. Karena Allah telah menetapkan satu peraturan boleh. Boleh. Dan peraturan-peraturan yang seperti ini akan membebani rumah tangga. Biasa saja berjalan. Dan si istri tidak usah khawatir, tidak takut. Kalau cemburu, ya nggak apa-apa cemburu dalam batas kewajaran. Oh suaminya belum tentu nikah dua tiga empat. Sahih. Hah? Antum udah nikah dua, eh, tiga. Eh? <laughs> Ah. kan belum tentu, belum tentu. Bagaimana kalau dia tidak punya uang? Bagaimana kalau dia selalu sibuk dengan pekerjaan? Hah? Belum juga tentu, belum. Tidak semuanya, tidak semuanya. Itu. Iya barangkali sampai sini sudah malam Antum sudah capek eh? Sudah ngantuk Sudah pegel-pegel eh? Mau tidur di rumah Antum dekat rumahnya Saya jauh malah rumahnya. saya eh? Iya Gimana Ini hak apa? hukum wanita junub lalu dat datang haid datang haid wajib mandi besar atau tidak wajib mandi besar apa tidak. Uh, tidak dia uh, terkena haid nanti mandi uh, haid sekalian tidak mandi haidnya mandi haidnya nanti iya yeah. sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته